بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وجمع النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحي بداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأبو داود من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار Dan Abu Daud orang yang siapa orang yang meminta padahal di sisinya ada sesuatu yang mencukupinya. Ya. Man sa'ala Wa indahu ma Siapa yang meminta Walhal di sisinya dia ada sesuatu yang mencukupinya. Fa'in nama yastaksir minan Berarti dia memperbanyak api neraka buat dirinya. Kalau wa mal ghani wa mal ghina ya. Iya. Hah? Iya, ghina sifat ghani kaya ya. Iya. Wa mal ghina alladziina yanbaghi ma'hul mas'alah. Mas'alah. Apa kekayaan yang tidak pantas ma'ahu disertai dengan kekayaan itu minta-minta. Jadi kekayaan yang modal mana yang nggak boleh minta? Kan dibilang kalau orang udah punya kecukupan, udah punya kekayaan, itu nggak boleh minta. Tanya, kaya ini modal kaya apa itu? Kopi kaya banget, punya rumah dua gitu. Eh? Lalu dijawab oleh Rasulullah. Oh, Qala gadru ma yughaddihi wa yuhashihi. Eh, dibilang kaya atau cukup itu sesuatu yang ada padanya sekedar sekedar makan siang, sekedar makan malam. Jadi orang punya makan siang, punya makan punya makan malam, nggak boleh muter, nggak boleh minta. Kan nggak ada makanan dia buat siang mie malam. Nggak boleh minta. Kecuali dia nggak punya makanan buat makan mal siang, kami makan malam boleh diminta sedekah tahu, sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa sedekah wajib. Dia ada makanan sore, ada makanan siang, ada makanan sore. Tapi nggak cukup buat setahun. Nah, <laughs> Besok nggak tahu deh, jangan setahun. Besok aja belum tentu. Dua hari, seminggu belum tentu ada. Boleh diminta. Bagi zakat dong. bagi zakat wajib. Boleh. Yang ngasih halal nggak? Sah gak zakatnya? Sah. Kalau nyari orang yang kagak ada makanan sama sekali, kagak ada sekarang. Itu waris zakatnya kemana tahu? Gana gadru ma yughaddihi wa yu'ashihi yakni anna man wajada ghida'a yaumihi wa 'asha'ihi wa 'asha'ahu yahrumu alaihi ay yas'ala sadaqatat tatawwu'i. Ya ini bahwasanya orang yang punya makanan siang hari dan malam hari haram atasnya minta sedekah tatawu. Boleh minta sedekah sunnah yang punya makan siang yang ada cadangan makan malam nggak boleh minta sedekah tatawwu wa amma sadaqatul fardi adapun sedekah fardu zakat maknanya zakat fitrah zakat mal ya fala yahrumu su'aluhu su'aluha nggak haram memintanya ya kalau zakat wajib nggak apa-apa minta Illa melainkan yang enggak boleh minta. Sudah kayak wajib. Nggak boleh minta fitrah, enggak boleh minta zakat mal. Alaman indahu kifayatu baqiyatil umril ghalib. enggak boleh minta atas orang yang punya kecukupan sisa umur yang galib. Umurnya berapa nih? Misalnya, kira-kira orang umurnya sekarang 50 tahun. Paling dia hidup sekitar 50 lagi kali ya. Atau 40. <laughs> Ditaksir-taksir gitu. Ditaksir-taksir orang umur 50. Paling umurnya nih umur galib. Umur galib kan 63. Berarti dia 13 tahun lagi nih. Kira-kira dia punya nggak 13 tahun tuh makanan? Selama 13 tahun dia punya gak tuh? Buat ngurus makanan dia. Ada nggak boleh. Ya, kalau dia punya sekedar makanan selama 13 tahun kan umurnya 50. Umur golib berapa? 63 diperkirain 13 tahun lagi dihidup. 13 tahun lagi perkirain. Ya orang punya kan ya nih umur eh persediaan selama 13 tahun untuk umur golib dia. Boleh. Eh kalau nggak ada boleh diminta. Kalau ada jangan. Berarti gue selama hidup gue masih cukup buat diri gue. Karena ada simpanan buat 13 Ya simpenan bukan simpenan gue banyak, bukan makan. Selama 13 tahun tanpa minta, dia bisa bisa mencukupi makan siangnya, memakan malamnya tanpa makan, eh tanpa minta. Itu namanya bukannya dia selama 13 tahun punya harta sekian enggak. Sekedar karena kekayaan yang enggak boleh minta, sekedar itu kan tadi. Ada yang makan siang, ada yang makan. Jadi kadarnya di umur baliknya berapa Paham nggak? Kalau sedekah tahu nggak boleh. Walaupun dia punya makanan cuma buat sampai malam doang nggak boleh minta. Tetapi kalau sedekah wajib boleh. Jadi nggak bolehnya gimana? Kalau dia punya kecukupan makan umur golit dia. Kalau perkiraan dia punya umur golit dia bisa makan sendiri tuh. Ya, nggak boleh minta zakat wajib. Tetapi kalau diperkirain wah dia 13 tahun nih umurnya tinggal 13 tahun lagi, dia pasti nggak akan cukup hartanya itu buat makan selama 13 tahun. Makan apa? Makan siang, makan malam. Sekedar tempe tahu aja nggak cukup dia kalau di, dihitung 13 tahun. Orang hartanya cuma ada gak, pendapatan cuma 10 ribu sehari. Niko dapat 10 ribu, Niko dapat 10. Yang begitu kan nggak cukup. Gak pakai kasih zakat fitrah, eh zakat fitrah atau zakat mal. Itu disebut miskin juga nih. Disebut negara. Karena miskin orang yang perlu 10 cuma dapat 7. Kalau bugara orang yang perlu 10 dapatnya cuma berapa? empat gitu kali ya, kurang banget gitu. Kalau miskin kurangnya dikit, nutupinnya dikit. Seperti perlu 10, dapatnya 7. Kan nutup ini kurang jadi 3. Kalau mudorok antara dapat sama kurang, banyakkan kurang. Perlu 10, dapatnya cuma 4. Ya, banyakkan nombokinnya kan. Itu mudorok namanya. Tahu yang tadi jenisnya mana itu? Apa dia miskin, apa dia mudorok. Tergantung daripada pendapatan dia setiap hari. Adapun sedekah fardu maka tidak haram memintanya melainkan atas orang yang di sisinya ada kecukupan sisa umur golib. Kalau dia punya kecukupan sisa umur golibnya nggak boleh diminta, nggak boleh minta sedekah wajib. Alar rajihi indana fihima ini kaul yang roji. Ini menurut kaul yang roji. Nanti ada ikhtilaf yang kaget. Ada yang bilang nggak boleh, nggak boleh ada ikhtilaf ini rajin, tapi ini kalau kaulnya kaul rajin. kaul yang terpilih di sisi imam uh, mayoritas uh, mazhab imam syafi'i ini rajin. Fihima pada keduanya Pada dua masalah tadi Yang punya makanan siang sama malam nggak boleh minta sedekah tatawu iya. Tetapi boleh minta sedekah wajib yang punya makanan cukup buat umur golibnya iya. nggak yeah. boleh minta sedekah wajib itu namanya kaul yang roji dalam dua masalah iya. kalau ada istilah, jangan heran karena tinggi banyak istilah. nggak apa-apa kita amalin ini kayak kayak dalam hal korban aja istilahnya. ya iya. ada yang kata orang mati nggak boleh dikorbanin kenapa kalau dia nggak berwasiat kalau diburu wasiat izinin, ntar gue mati korbanin gue ya, nah, itu boleh dikorbanin. Tapi kalau nggak ada izin, nggak ada wasiat, nggak boleh kita korbanin begitu aja. Ya. Iya. Tetapi kalau yang satu bilang boleh, karena yang namanya korban kan tujuan kebaikan. Kalau kuat kebaikan nggak ada larangan. Gitu. Orang pakai yang kau yang boleh. Jala ba'duhum berkata sebagian ulama innama ya'rumu su'alus sadagadi على من وجد غداء غداء وعشاء على دائم الأوضاء Kata sebagian ulama, sesungguhnya haram meminta sedekah atas orang yang ada makanan, punya makanan siang dan malam sepanjang waktu. Banyak waktu. Kalau dia punya makanan sepanjang waktu, itu nggak boleh minta. Berarti lain lagi kan, yang atas. Berarti kalau cuman cuman hari ini ada, ada, besok kagak, boleh minta. ini gitu. Kalau yang tadi, yang rojis, nggak boleh. Kalau dia punya makanan siang, makanan malam, hari itu nggak boleh minta. Besok ada gak? Ada, nggak boleh minta. Besok ada gak? Kagak, boleh minta. itu aja, diadu aja, digabung. Pusing-pusing banget. Kita gabung dua pendapat ya. Sekarang lagi punya gak? punya jangan Kang besok, kami anu nggak punya makan siang, minta. Nah, seperti itu. Ya, kalau dibohong, tanggung sendiri. Ailil muddatit tawilah. Dalam masa yang cukup panjang. Emang dia cukup panjang. Bakalan bisa memenuhi makan siang, makan malamnya. Nggak boleh diminta. Namanya ada kecukupan, nggak boleh diminta sebagai tatawu sedekah sunnah. Itu sedekah tatawu yang haram tuh, diminta yang punya makan siang malam sepanjang waktu atau waktu yang panjang. Kalau zakat gimana? Boleh gak diminta? Haram alaman wajada kifayata sanatin. Ya, kalau tadi umur golib yang haram. Ya. Kalau ini yang sahur. Dan haram zakat wajib atas orang yang mempunyai kecukupan buat setahun. Kalau dia punya kecukupan buat setahun, nggak boleh tahun ini diminta. Kan zakat jadi tahun sekali. Nggak boleh tahun ini diminta karena dia punya, punya, oh, gitu persediaan. Nggak boleh diminta haram. Kalau dikasih gimana? ya, ya. ya jadi ikhtilaf lagi tuh. Jadi ikhtilaf lagi. Apakah dia boleh nerima lalu yang ngasih selesai nggak perlu kodok tunai itu istilah lagi anak kata tunai nggak wajib dikodok artinya hasil bayar zakat nih. ada yang kata sudah hasil karena dia memberikan kepada orang yang haram terima zakat gitu kalau ikhtiar mendingan jangan ngasih mendingan jangan kalau ikhtiar kenapa karena ntar zakat kita kita hitung dua setengah, ternyata dia masuk yang nggak sah zakat kita berarti kurang dari dua setengah persen zakat kita. Makanya yang lalu dikatakan satu ulama ada yang hampir tiga kali ngeluarin zakat ya, dalam setahun. Kenapa? Takut yang pertama tadi kurang dari dua setengah persen karena diberikan kepada orang yang salah. Ya, kalau kita ngeluarin zakat hitung lima persen yang bagus. Ya kecuali kita orang yang harta kita triliunan lima persen gede kalau harta ratusan juta 5 ini nggak berarti karena orang semakin gede hartanya ngitungnya semakin gede ngeluarinnya jadi penyakit bahilnya semakin gede iya kayak korun kayak korun kan hartanya banyak dari 25 turun jadi satu gimana dua persen Wah, gede banget harus 25 persen, eh musik, 25 persen Kata Nabi Musa satu di antara setiap satu kotak satu keluarin gede juga nabi dia. Ya. Kalau dia seratus juta keluarin ini persen berapa waktu? Hah? Lima juta. Ya. Kalau satu miliar lima persennya berapa? puluh juta gede. puluh juta. Mendingan gue beli mobil satu nih. Mendingan beli mobil satu nih. Itu pikiran kita, lima kita kecil. Iya. Ya, oke jangan kayak kayak di orangnya jadi nggak bahaya. Cukup aja gitu, cukup aja gitu. Hah? Cukup aja. Mau di rumah <laughs> cukup. Takut. Wagala Abu Hanifah berkata Abu Hanifah, yajuzu daf'u zakati ila man yamliku dunan nisab. Itu orang media Berkata Abu Hanifah, boleh ngeluarin zakat, sah maknanya. Sah zakat seseorang orang kaya ngeluarin zakat, boleh, sah. Dia berikan kepada orang yang memiliki harta kurang dari satu nisab. Kalau ini orang hartanya kurang dari satu nisab, boleh kita kasih. Sampai begitu Abu Hanifah. Ini orang HP cuma punya tujuh juta. tujuh kan kurang. 7 juta kan kurang nisab ya. Kata Abu Hanifah boleh kasih zakat ke dia, boleh minta nggak boleh. Kan minta jangan dikasih. Nerima boleh kan? Berarti yang ngeluarin sah zakatnya. Itu aja. Wa in kana sahihan muktasiban. Walaupun yang dikasih tadi yang hartanya kurang dari satu nisab, walaupun dia orang yang sehat badannya. Muktasiban bisa kerja, ya, bisa usaha, sah aja, sah. Artinya zakat kita tunai, nggak wajib kodok. Kalau dia yang kita kasih kurang dari satu nisab harta. Ya, kalau emas berapa? Emas 90-an. Emas sembilan puluh gram jadiin duit. Hah? Berapa? Kurang lebih ya? Berapa? 25 juta. Berarti duit yang baru pegang duit 10 juta boleh dong terima. Gitu. Kata Abu Hanifah ini, kalau yang tadi nggak boleh. Yang tadi nggak boleh tuh. Ya, yang punya makanan setahun aja nggak boleh Ya. ya. Haram dia ya, minta zakat wajib. Tapi Abu Hanifah bilang boleh kasih yang hartanya kurang dari satu nisab. Boleh kasih. Lakin la ya'ilu su'anu. Akan tetapi tidak halal diminta. Minta nggak boleh. Kalau punya duit 7 juta, minta minta zakat, jangan, nggak boleh. Dikasih nggak apa-apa. Ya. Liman kana lahu qutu ini. Akan tapi tidak halal minta bagi orang yang ada baginya makanan hari ini. Sampai begitu. Nggak halal minta bagi orang yang punya makan harinya. Sampai begitu. Cuman kalau dikasih sah. Karena mungkin Abu Hanifah memandang hadis yang nggak boleh minta, tetapi diberi nggak apa-apa. Jadi dipadu media itu hadisnya. Makanya dikeluarin pendapat begitu. Wal akhraj al-Bukhari an Umar radhiyallahu anhu idza ja'aka min hadzal mal shayun wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Kata Nabi riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu Apabila datang kepadamu daripada ini harta, sesuatu, ada orang kaya datang bawa duit, ngasih kita. Wa anta ghairu musyrifin. Sedangkan engkau nggak ada harapan apa namanya ngarep-ngarep dikasih duit media gitu. Nggak ada ngarep-ngarep. Eh wa anta ghairu musyrifin. Wala sa'ilin ngarep aja kagak apalagi minta kan kagak. Nggak ngarep, nggak minta. Tahu-tahu orang ngasih duit, ngasih hartanya. Bakhudhu, ambil. Jangan ditolak. Kalau ditolak, ngeselin dia. Ngecewain yang ngasih. Berarti ngarep nggak boleh. Iya. Mudah-mudahan orang ngasih gue, eh kagak. Iya. Eh, eh, eh. Nah, kita nyala. Makanya jangan ngarep. Jangan ngarep, apalagi minta. Tapi dikasih, tarik. Jangan ambil lagi, tarik. Betul. <laughs> dikasih jangan bikin yang ngasih itu kecewa latat apa janganlah kau tolak rizki daripada itu rezeki Allah tuh iya. ya la tadfa rizkun rizkun min rizkillah jangan kau tolak satu rizki daripada rizki yang Allah berikan kepadamu kalau kita nolak sombong namanya kita termasuk termasuk orang yang sombong. mana dan apa-apa yang tidak, ya, ada harapan, ngarep, kemudian minta, itu amalan Lawan daripada dia ghaib. Min ghaib. Fala tatbi'hu nafsu. Nafsa. Jangan kamu ikutinnya. Ya, nafsumu, nafsu kan. Ya gitu ya. Fala tatbi'hu kan? Jangan kamu ikutinnya, ya akan nafsumu. Jadi jangan ikutin oleh nafsu. Kalau kita ngarep-ngarep, memang ngarep, apalagi minta dikasih, minta dikasih. Kata Nabi, kalau bisa nggak jadi gitu. Ya, jangan ikutin hawa Nabi. Kalau nggak ngarep, nggak minta dikasih ambil. Tapi kalau ada minta ngarep dikasih, kalau bisa jangan ikutin hawa nafsu, jangan aja ikutin hawa nafsu buat minta atau ngarep. Allah alam. Ada yang mau nanya dulu? Ayo. Kadang kalau nggak ada pertanyaan khawatir menjadi salah paham. Yang mau tanya nggak apa Kalau nggak ada berarti paham gue. Tanya enggak? yaitu yang makanan cukup termasuk orang yang punya kerjaan tetap ya? nggak? Oke. Okay. Iya. Yeah. Makanan cukup buat buat misalnya 13 tahun dia masih masih ada apa pegawai negeri misalnya gitu. Iya itu ya. Iya. Ah. Belum Masuk. Dari sekarang dia nggak punya makanan tetap, tapi ada yang tanggung dia. Anaknya. Kami aja. Ya. Kata saudaranya, lo makan gue tanggung deh. Umur hidup lo. Gak boleh minta-minta dia. Gak boleh dia minta-minta. Sampai begitu yang pertama tadi ya. Tapi kalau Abu Hanifah boleh kita kasih zakat. Ya. Orang yang nanggung orang yang nanggung saudaranya akan nafkahnya nggak boleh saudara itu nerima zakat dari dia ane nanggung ada aneh, ane nanggung saudara ane misalnya, ane nggak ngeluarin zakat dia, emang tanggungan hidup dia sama kita. Kalau kita ngeluarin zakat dia berarti kita kurangin tanggungan kita, paham? Ngebebasin diri nah, ini, nggak boleh ngebebasin diri, yang boleh tetap tanggungan. Zakat lain aja kepada orang lain, jangan kepada orang yang kita udah tanggung. Berarti namanya ngebebasin, ngeringanin tanggungan. Nih zakat gue nih, dua ratus ribu, Akhirnya kita seharian kita kasih sepuluh ribu atau dua puluh ribu jadi kagak karena ada dua ratus ribu kan baru ngasih ada orang yang model begitu eh gua kasih zakat lu nih ratus lu dua sepuluh hari gua kasih lagi duit nah <laughs> tanggungan lu hilang dengan zakat makanya ada ketetapan tinggi begitu orang yang nafkahnya ditanggung olehnya maka tidak boleh diberikan zakat ya kalau diberikan juga nggak sah ya dia nerima nerima aja yang ngeluarin zakat dianggap gak sah. Kenapa? Karena Ya. Pembantu. Ya. Tanya dalam itu mengatakan sama. Kalau dia makanan ditanggung, gaji dibayar, nggak boleh. Sama. Ya. Kan udah cukup nih kita yang ikut dia. Mendingan kasih yang berhak lagi. Yang berhak kasih. ame ame kiai, ame ustad dakwah dari dulu istilah. Ya, ya. Masuk kemana tuh dia gitu? Ada yang kata bisa binillah, ada yang kata kagak. Ya. Cuma satu pendapat gopal aja. Gopal di dalam kitab Tafsir Munir itu menukil daripada fukoha ya. bahwa para para ahli ibadah itu yang betul-betul ya atau tempat-tempat baik itu masuk kepada tabilillah. Jadi orang keluarin zakat buat masjid lagi bangun, keluarin zakatnya boleh katanya. Sah. Itu gopal yang menukil dari pugaha. Kalau yang lain bilang tidak masuk Visa Fisabilillah itu hanya orang yang berjuang di jalan Allah yang perang dan nggak dapat harta. Baik. Nggak dapat harta baik. Apa ghanimah dia dapat juga. Nah itu dia berhak. Sekarang udah kagak ada. Fisabilillah. Ustaz, Ya judul daru zakat ila man. Iya. Yang dikudunan sohi. Iya. Wa inkana sohikan. Iya. Dan boleh kita kan menolak ketika gitu. memberi. Iya. iya. bukan menolak. Bukan. Kalau dapat ilah memberi. Kalau dapaan nolak. Kalau dapaan menolak, kalau dapat ilah memberi. Iya. Sama dengan rohibaan iya. Ada rohibafi ada rohibaan kalau rawi babi demen. Uh, kalau rawi baan gedok. Iya. Yeah. Man raghiba sunnati siapa yang enggak mau ini sunnah. Iya, Tapi man babi yang demen kebalikan. Kalau dafa'a ila itu memberi, kalau dafa'an nolak. Itu di dalam istilah bahasa disebut kalimat apa itu ya? Cuman beda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب المعبود انا ونبينا من قبل لا اله شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغننا من علمي وزينا من حلمي وقربنا من تقوى وجبنا من عافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه وجامع مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام يرفع عن دان والدرد يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يوم الزهام يا مهيمن يا قيوم لا ينام صل سلم على خير الأنام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسعا يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم